Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa asal barokah datangnya dari Allah Azza wa Jal. Tabarakalladzi al-furqan. Sangat besar kebaikan dan barakah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'anul Karim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa al-barakah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah diberikan pada seorang atau sesuatu dari kalangan makhluk kecuali berdasarkan kehendak dari Allah Azza wa Jal. Sebab di antara makhluk ini ada yang memiliki barakah yaitu barakah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala waj'alani mubarakan. Perkataan Isa alaihi salam dan Allah menjadikan aku mubarak memiliki barakah dan para ulama membagi al-barakah yang ada pada makhluk menjadi dua bagian ada yang datangnya dari Banu Adam dan ada pula yang datang dari selain Banu Adam Adapun yang datang dari Banu Adam bahwa di antara manusia ini ada yang memiliki barakah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti para nabi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Isa alaihissalam dan para nabi wal anbiya wal rusul mereka adalah orang-orang yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kesolehan mereka yang diberikan barokah, akan tetapi zat zawatuhum mubarakah jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka memiliki barokah. Oleh karenanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih saja mereka bertabarruk kepada azhar apa-apa yang telah menjadi peninggalan ataukah bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertabarruk dengan keringatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bertabarruk dengan bekas air wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kadu yaqtatiluna ala wudhu'ih. Sehingga mereka rampasan, berdesak-desakan berlomba-lomba untuk mengambil bekas-bekas dari wuduknya Rasulullah alaihissalam. Dan mereka menyimpan sisa-sisa dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahwa seluruh para nabi terkhusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki barakah dan jasad-jasad mereka barokah. Dan ini merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada para anbiya wa rusul. Tidak pada selain mereka. Adapun selain dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan kaum mukminin, mereka memiliki barokah akan tetapi barokah yang ada pada mereka bukan barokah barokatuz zawat. Bukan barokah pada zatnya. Tapi barokah disebabkan karena amalan mereka. Karena keislaman mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajarat minasyajari barakatahu kabarakatil muslim." Di antara pohon ada yang barokahnya seperti barokah seorang muslim. Maka setiap muslim memiliki barokah. Dalam kisah yang panjang, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayah tentang tayammum. Hadis Aisyah yang sangat panjang sekali. Kisah tentang kehilangan kalung yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dengan sebab hilangnya kalung Aisyah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tayammum. Maka perawi tersebut mengatakan pada mereka, salah seorang sahabah mengatakan pada keluarga Aisyah, "Ma hadza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah yang pertama dari barokah yang kalian miliki wahai keluarganya Abu Bakar. Maka mereka memiliki barokah. Akan tapi barokah yang ada pada mereka adalah barokah tu amal. Maka barang siapa yang ingin bertabarruk kepada mereka, bertabarruk dengan cara aliktida'u bihim. Mencontoh apa yang mereka amalkan. Mencontoh apa yang mereka hidupkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istifadah mengambil faidah dari ilmu yang mereka miliki. Itu cara seorang mengambil barokah dari orang-orang yang soleh. Adapun mengambil azar, bekas-bekas dari mereka kaum solehin selain dari kalangan para nabi, yang demikian ini tidak disyariatkan. Bahkan menjerumuskan ke dalam asyirk. As menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wal billah. Dan di sana ada pula barakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada selain Banu Adam. Ya. Dari yang hubungannya dengan tempat ataukah waktu. Adapun yang berhubungan dengan tempat pada sebagian tempat yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Seperti Al-Masjidul Aqsa wa haulahu. Apa yang apa, apa yang ada di sekitar Al-Masjidul Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu ya yang telah kami berikan barokah di sekitar Al-Masjidul Aqsa tersebut. Menunjukkan bahwa yang di sekitarnya memiliki barokah. Wal Masjidul Haram barokah. Akan tetapi barokah tersebut tidak berpindah kepadanya. Ini barokah barokatul makan. Barokah yang ada pada tempat itu sendiri dan tidak berpindah pada yang lainnya. Nah, oleh karena itu tidaklah disyariatkan bagi mereka untuk mengambil sebagian tanah misalnya lalu kemudian di bawah untuk dijadikan sebagai tabarruk. La, tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, atau mengambil sebagian dari dinding Ka'bah ataukah penutup Ka'bah ataukah tanah yang ada di haram diambil lalu jadikan sebagai tabarruk yang demikian pun tidak diperbolehkan. Hajar Aswad itu sendiri adalah merupakan hajar yang mubarak. Ya, batu yang memiliki barakah akan tapi tidak memberikan manfaat. Umar bin khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan tatkala beliau mencium Hajar Aswad Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Sungguhnya aku mengetahui engkau ini hanya sebongkah batu. Tidaklah bisa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat. la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Maka ikhwan fiddin azakumullah ini yang berkenan tentang barokah yang terdapat pada sebagian tempat. Dan permasalahannya, permasalahan tauqifi. Kita tidak bisa menetapkan satu tempat itu memiliki barokah Kecuali berdasarkan nas. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun barokah yang berhubungan dengan zaman, sebagian hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Seperti bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang memiliki barakah. Nah, demikian pula di sana ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyamut Tasyriq. hari-hari tasyrik dan yang lainnya. Maka Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita macam-macam tabarruk yang dengan perbuatan tersebut menyebabkan seorang jatuh ke dalam syirikat Disebabkan karena mereka menyelisihi dan mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara tabarruk. Sedangkan tabarruk minal ibadah termasuk dari ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga yang menyimpang dalam hal ini jatuh ke dalam syirik. Apakah syirik akbar ataukah syirik asghar? Syirik akbar apabila dia menjadikan benda tersebut sebagai tabarruk ya dengan meyakini bahwa dia meminta barakah pada benda tersebut ataukah menjadikannya sebagai perantara untuk menuju kepada barakah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini aslu syirik. Sebagaimana yang telah diamalkan oleh kaum musyrikin di mana mereka menjadikan makhluk-makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara-perantara ya antara mereka dengan Allah dan ini adalah syirik yang akbar. Yang apabila seorang terjatuh padanya, menyebabkan dia keluar dari Islam, waliyahzubillah. Dan di sana terkadang seorang jatuh dalam syirik asgar. Apabila dia menjadikan benda tersebut sebagai sebab saja. Dan tidak meyakini bahwa itu menjadi perantara. Dan tidak meyakini bahwa benda tersebut mendatangkan barokah pada zatnya akan tapi dia hanya menjadikan sebagai sebab. Dan ini adalah syirik akbar. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang dahulu. Tatkala kita membahas tentang uh, jimat-jimat. Uh, ya, dan yang semisalnya. Terkadang seorang jatuh ke dalam syirik akbar dan terkadang seorang jatuh ke dalam syirik asgar. Kata beliau rahimahullah man tabarraka bi syajaratin barang siapa yang mencari barokah kepada sebuah pohon au hajarin atau kas bongkah batu wanahwihima dan yang semisalnya kuburan ataukah tempat tertentu nah barang siapa yang bertabarruk dengan hal-hal tersebut? Di sini tidak disebutkan jawabannya. Sebabkan karena jawabannya jelas. Ay fahuwa musyrik. <coughs> Yaitu dia musyrik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlullahi taala dan firman Allah Subhanahu wa taala أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى pada lafaz allata ada dua bacaan yang masyhur dalam membaca ayat ini jumhur ulama dari qurra membaca dengan ringan. Allata. Afara'aitumul lata. Dan yang lain seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid. Mereka membaca ayat ini dengan tasydid pada tak. Afara'aitumul lata. Ya. Afara'aitumul lat wal uzza wa manat al ukhra. Adapun Allata wal Uzza wa Manah merupakan nama-nama yang mereka namakan pada patung-patung yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibaca dengan takhfif, dengan tanpa tasdid, allata. Maka berasal dari kata al-ilah. Dan ini penyimpangan. Ilhad. Dari lafaz al-ilah menjadi allata. Demikian pula al-uzza. Dari kata al-aziz. Mereka menjadikan Kedua nama ini istiqoknya dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka menyebut dengan istilah allata karena allata merupakan muannas. Ya. Dari al-ilah. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan lafaz muannas. Ya. Dari mudzakarnya al-ilah. Demikian pula al-uzza. Ya. Mu'annas dari Al-Aziz. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyatakan setelah itu afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha apakah untuk kalian muzakkar itu kalau laki-laki kalian senang Sementara yang kalian nisbahkan kepada yang kalian sembah itu justru al-untha. Nah, menisbahkan kepada sesembahan mereka al-untha. Padahal mereka benci yang namanya untha itu. Oleh karena itu kebiasaan kaum jahiliyah. Ya. Mereka sangat malu apabila istri mereka melahirkan anak perempuan. Mereka sangat malu menunjukkan kelemahan yang ada pada keluarga mereka. Terpaksa di antara mereka ada yang sampai menguburkan anak-anak mereka dalam keadaan hidup-hidup. Ya, kalau mereka ingin menanggung malu, mereka biarkan dalam keadaan hidup tapi mereka malu. Menahan rasa malu itu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala saama yahkumun. Ya. Apabila salah seorang mereka diberikan kabar gembira bahwa yang lahir anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan jadi hitam wajahnya itu. Ya. Dalam keadaan dia menahan amarah. Nah, terpaksa dia harus bersembunyi. Apakah dia tetap menahannya dan membiarkannya hidup, tapi dia dalam keadaan hina? Ataukah dia membunuhnya dan menanamnya ke dalam tanah? Ini kondisi kaum jahiliyah terhadap anak perempuan. Sementara yang mereka nisbahkan pada sembahan mereka, al-untha. Penamaan-penamaan yang menunjukkan keperempuanan, kewanitaan. Ta'ala Allahu amma yakuluna uluan kabira. Ibnu Kathir rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa Al-Lata merupakan batu yang besar. Ya. Yang berwarna putih yang diletakkan di daerah Taif. Ada penutupnya, ada sadanahnya, ya dan di sekitarnya merupakan halaman yang diagungkan oleh penduduk Taif. Nah, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Makkah beliau mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah lalu menghancurkan patung tersebut, berhala tersebut dan membakarnya dengan api. Dan menurut atau berdasarkan kiraah yang kedua alat tak dengan tak yang ditasydid ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa asal penamaan ini dari seorang yang dahulu sering memberikan bantuan kepada para jemaah haji. Ya. Sebab haji itu sudah disyariatkan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hanya terjadi perubahan dan banyak terjadi kesyirikan kemudian dibersihkan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika para jemaah haji itu datang, maka orang ini yang sering membantu. Ya, membikin adonan roti untuk mereka. <clears throat> maka tatkala orang ini mati, mereka merasa kehilangan. Lalu mereka pun selalu mendatangi kuburannya dan iktikaf ya singgah pada kuburan tersebut yang akhirnya menjatuhkan mereka ke dalam asyirk. Nah, sebab awal mula terjadinya kesyirikan adalah al-ukuf. Iktikafnya mereka, singgahnya mereka di satu kuburan yang mereka agungkan. Yang lama kelamaan kemudian mereka bertabarruk dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Mujahid rahimahullah menyatakan maka tatkala orang ini mati abadu. Mereka pun menyembahnya dan membuat berhala untuk orang tersebut. Nah, Adapun Al-Uzza disebutkan oleh Ibnu Jarir bahwa Al-Uzza pada asalnya adalah sebuah pohon yang di atasnya terdapat bangunan dan penutup ya di Nakhlah antara Makkah dan Taif di mana kaum Quraisy mengagungkan pohon tersebut. Naam. Tatkala Abu Sufyan ketika beliau masih dalam keadaan musyrik mengatakan pada perang Uhud, "Lanal Uzza wala Uzza lakum." Kami memiliki Uzza sedangkan kalian tidak memiliki Uzza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas ucapan mereka, Allahu maulana wala maula lakum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala penolong kami dan tidak ada yang menolong kalian. Dan pada waktu Fathu Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ke daerah Nakhla tersebut Naam kemudian beliau memotong uh, pohon yang dianggap oleh mereka sebagai uzza dan menghancurkan rumah yang ada di sekitarnya yang dibangun di atasnya. Lalu setelah itu beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkannya. Kata Rasulullah belum, kembali kamu. Kamu belum melakukan sesuatu. Al Uzza masih ada. Lalu kemudian kembalilah Khalid bin Walid maka tatkala beliau kembali, beliau melihat para sadanah mereka menuju ke satu tempat di gunung. Lalu mereka menuju ke tempat tersebut sambil mengatakan ya Uzza, ya Uzza. Ternyata di daerah itu ada seorang wanita yang dalam keadaan telanjang. Ya. Sambil apa? teracak yakni rambutnya itu di eh, naam teracak-acak seperti orang sinting. Ya, melumuri tubuhnya dengan tanah. Lalu kemudian datanglah Khalid bin Walid dan memenggal leher wanita tersebut. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan tilkal uzza. Itulah uzza yang sebenarnya. Adapun mana ini juga merupakan berhala yang terdapat di daerah Musyallal, di daerah Qudait antara Makkah dan Madinah. Naam. Suku Aus dan suku Khazraj yang mereka berada di Madinah, mereka mengagungkannya. Ya, mengagungkan manah tersebut. Dan para ulama mengatakan bahwa manah ini asalnya dari Al-Mannan. Dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Mannan. Naam dan mereka menyebutnya dengan mana disebabkan karena di tempat tersebut terlalu banyak yang ditumpahkan darah darah-darah dalam rangka tabarruk dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib pada Fathu Makkah tersebut dan kemudian menghancurkan patung yang disebut dengan Al-Manah tersebut. Maka ikhwan fillah azakumullah Ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan pada kita bahwa para-para penyembah patung tersebut mereka menyembahnya disebabkan karena mereka meyakini ada barokah yang mereka bisa ambil dari patung-patung itu dengan mengagungkannya, berdoa kepadanya, meminta tolong kepadanya, istighatsah dan menyerahkan berbagai jenis-jenis ibadah kepada patung-patung tersebut. Nah, maka jenis-jenis yang seperti ini dari selain Allata wal Uzza wal Mana di saat mereka bertabaruk kepada benda-benda tersebut apakah itu kuburannya orang-orang yang soleh ataukah tempat-tempat yang mereka anggap keramat lalu mereka bertabaruk maka keadaan mereka sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu dari menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan hadis Abu Waqid An Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala Dari Abu Waqid Al-Laythi Al-Harith bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى Hunain Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada Hunain dan kejadian ini setelah Fathu Makkah. Dan kita mengetahui bahwa setelah Fathu Makkah banyak dari kalangan manusia pada waktu itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan mereka menjadi muslimin. Sehingga tatkala terjadi perang Hunain kaum muslimin dalam keadaan berjumlah banyak sekali seribu lebih pada waktu itu yang keluar menuju ke Hunain untuk melakukan pertempuran. Ya, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dalam ke dalam Islam. Dan di sini disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala bahwa kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin dan kami adalah orang-orang yang baru saja selesai dalam masa perjanjian dengan kekafiran. yakni mereka baru saja meninggalkan kekafiran itu dan mereka masuk ke dalam Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang telah lama bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara ini bahwa yang demikian tidak boleh. Yang demikian ini syirik Siapa yang melakukan? Sebagian mereka. Dan mereka disebutkan oleh Abu Waqid, hudatha'u ahdin bikufr. Orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Maka di sini menunjukkan ikhwan fiddin azakumullah bahwa para sahabat terkhusus mereka para sabiqun al-awwalun Ya, semakin lama mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kokoh dan mantap keimanan mereka, dan semakin kokoh tauhid mereka, semakin bertambah ilmu mereka. Nah, dan demikianlah kehidupan mereka orang-orang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat seorang ahlu sunnah pada setiap harinya ya hendaknya bertambah ilmu yang mereka miliki sehingga semakin hari mereka semakin memiliki ilmu dalam mengamalkan agama mereka setiap mereka mengamalkan agama mereka, agama yang mereka amalkan senantiasa berada di atas al-ilm wal yaqin. Dalil sebagaimana yang telah ditanbih dan diperingatkan oleh beliau pada awal pembahasan al-usulul thalatha. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam berdasarkan dalil-dalil adalah merupakan perkara yang sangat penting sekali bagi seorang muslim Walil musyrikina sidratun ya'kifuna indaha. Sedangkan kaum musyrikin mereka memiliki pohon sidr. Dan mereka etika. Lihat. Model dan cara mereka beribadah kaum jahiliyah etika. Singgahnya mereka, tinggalnya mereka. Di satu tempat yang mereka anggap bahwa tempat itu mendatangkan barokah. Al-ukuf ini salah satu jenis ibadah yang sering mereka kerjakan. Tak kala mereka meyakini bahwa pohon sidr ini memiliki barokah, maka mereka pun ukuf di sana. Mengharapkan barokah. Ditambah lagi, wayanutuna asli aslihatahum. Dan mereka menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka. Pedang-pedang mereka gantungkan. Ya, semata-mata untuk mengambil barokah. Nah, dan ini pun jenis ibadah yang mereka kerjakan. Yukalulah laha dzatu anwat, maka dikatakanlah pohon tersebut pohon dzatu anwat yang memiliki tempat-tempat untuk digantungkan senjata-senjata mereka. Jadi sebelum mereka berperang, mereka mendatangi pohon itu terlebih dahulu, minta barokah sampai mereka itikaf ya lalu kemudian mereka gantungkan senjata mereka mengharapkan barokah dari pohon tersebut dan ini ibadah dan ini syirik yang mereka kerjakan ya nah mereka sebagian yang baru masuk ke dalam Islam terpengaruh dengan keadaan seperti ini tidak mengetahui justru yang perkara-perkara inilah yang akan mengantarkan mereka ke dalam syirku billah maka kata beliau, "Famarorna bisidratin." Lalu kami pun melewati sidrah. Pohon sidr. Ya. Tatkala mereka, mereka melewati pohon tersebut, mereka teringat dengan keadaan kaum musyrikin. Bahwa itu yang mereka jadikan sebagai alat untuk bertabarluk. Nah, Fakulna maka kami pun mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Jadikanlah bagi kami ada alat atau pohon yang kami tempatkan untuk menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana mereka. Subhanallah. Padahal ini adalah kesyirikan. Inilah yang dikerjakan oleh kaum musyrikin. Mereka terpengaruh dengan keadaan seperti ini. Maka ini menunjukkan ya kawan bahwa tatkala seorang men, telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim tidaklah menyebabkan mereka terlepas dan telah bebas dari yang namanya asyirk wal kufur. Masih mengancam diri diri mereka. Asyirik wal kufur ya masih saja mengancam seorang muslim dan seorang tidaklah mampu untuk membedakan hal tersebut kecuali dengan ilmu. Lihat keadaan seperti ini. Dan antum bandingkan dengan kaum muslimin yang ada di zaman kita. Demikian banyak dari mereka yang juhal, jahil, bodoh, tidak mengerti dan tidak mampu membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Seberapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka bertabarluk dengan benda-benda yang sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat wala madarrah. Mereka menganggap keramat satu pohon lalu mengharapkan barokah darinya. Dan ini adalah syirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin jahil terhadap perkara-perkara ini. Ya. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang mana para sahabat mereka adalah orang-orang yang fasih dalam lisanul Arab. Mereka baru masuk ke dalam Islam, masih saja mereka terancam dengan keadaan seperti ini. Nah, apalagi kita yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mereka yang jauh dari ilmu. Nah, yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syirik tersebut masih mengancam kehidupan mereka. Maka ini pen menunjukkan pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan dakwah dan inti dakwah para nabi dan rasul. Senantiasa mengajak umat ini kepada tauhid ya kawan. Senantiasa mengajak umat ini untuk menjadikan mereka memahami dengan baik apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tauhidul ibadah maka tatkala mereka menganjurkan dan mengharapkan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain beliau bertasbih, subhanallah. Ya, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menggunakan tasbih atau takbir pada tempat-tempat yang di sana suatu yang menakjubkan ya atau suatu yang sangat besar sekali dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu Allahu akbar Inna sunan sesungguhnya ini adalah merupakan langkah-langkah contoh-contoh orang-orang terdahulu Kultum walladhi nafsi biyadihi. Kalian telah mengucapkan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israel li Musa. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Banu Israel kepada Musa. Bahwa mereka mengatakan pada Musa alaihissalam. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa mengatakan pada mereka, kalian ini adalah kaum yang betul-betul jahil. Kalian ini adalah orang-orang yang jahil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan permintaan mereka ya, terhadap Zatu wa tersebut sama seperti permintaan kaum Musa kepada Musa alaihissalam untuk membuat satu ilah sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kenapa Rasulullah tidak mengkafirkan mereka? Ya. Mengapa Rasulullah SAW tidak menyatakan kalian telah kafir dengan perbuatan kalian? Nah, karena di sana ada manik, Ya. Ada yang mencegah. Pada asal hukumnya ini adalah syirik akbar. Syirik yang besar yang menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam kalau mereka melakukan ini di saat telah dijatuhkan kepada mereka hujah, ditegakkan pada mereka ilmu. Tapi mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan oleh Abu Waqid hudatsa'u ahdin bi kufur. Ya, orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, baru saja meninggalkan kekufuran. Sehingga ini udur bagi mereka yang menjadi pencegah mereka untuk dihukumi sebagai seorang yang kafir. Nah, pada asal hukumnya yang mereka lakukan adalah yang dan mereka inginkan adalah syirik akbar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, latar kabunna sanana man qablakum. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Maka ini tanbih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan muncul dari kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di mana mereka akan kembali menghidupkan sunnatul jahiliyah. Mereka akan kembali mengikuti apa-apa yang telah diamalkan oleh kaum jahiliyah terdahulu dari kalangan Yahud wan Nasara dan mereka adalah ashabul jahim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Eh, mengarang satu kitab khusus dalam permasalahan ini dan beliau beri judul Iqtida As-Siratil Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Rawahu Tirmidzi wa sahhaha. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau pun mensahihkannya. Dan sampai di sini ikhwan yang kita bacakan dari bab ini, selebihnya antum baca fawaid-fawaid yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dan insyaallah kita lanjutkan di bab yang berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.